Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ربي أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Majlis cahaya hati yang insya Allah semua diberkahi oleh Allah kembali selesai sholat kita berjamaah di rumah Allah ini Masjid Az-Zikrah Allah ilhamkan kembali kesenangan mendekat kepadanya melalui majelis ilmu majelis zikir Allahu Akbar walillahilham mudah-mudahan kenikmatan kesenangan ini Allah perkenankan hingga akhir hayat kita amin karena tidak ada cara paling jitu menghancurkan kebodohan pada diri kita bahkan menghancurkan ujub keangkuhan diri kecuali duduk ngaji lagi ngaji lagi ngaji lagi ikhwah filah majelis jaya hati ini yang duduk banyak guru-guru ya Ustaz Huda Ustaz Hasan semuanya itulah sebaik-baik umat Rasulullah SAW adalah yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya setelah mengajarkannya belajar lagi Itulah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran generasi Rabbani. Kunu Nabi bima kuntum tu'alimun Alkitab wa bima kuntum tadrusu Jadilah kalian generasi Rabbani, generasi bimbingan Allah, generasi dalam penjagaan Allah. Siapa itu? Mereka yang mengajarkan Alkitab, Al-Quran dan Sunnah dan mereka terus belajar. Kali ini kita dibimbing oleh ya.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 Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulal amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain fa insyaallah man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'd Murabiruh guru kita tercinta abangku Ustadz Arifin Ilham para kiai alimil ulama asatid ustadzat jamaah majlis cahaya hati yang mudah-mudahan kesemuanya dirahmati oleh Allah dan berada dalam rindunya Rasulullah selama ini kita sering banyak mengeluh dengan segudang masalah yang kita hadapi, Bang. Bahkan lebih sesat lagi ketika kita menyelesaikan masalah itu tidak sesuai dengan syariat yang Allah bawa. Tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Menggiring kita untuk melaksanakan perbuatan kufur, sirik, khurafat bahkan lebih sepat daripada itu kemusyrikan naudzubillah summa naudzubillah selama ini kita lupa kalau kita punya Allah maka kalau selama ini mohon maaf kita sering datang kepada Allah untuk mengadukan segudang persoalan kita baik tapi jauh lebih baik lagi kita balik sekarang katakan kepada masalah-masalah yang selama ini kita hadapi kalau kita punya Allah. Maka itulah solusi dan jawaban yang pasti dengan tanpa ada keraguan lagi. Mereka hamba Allah yang beriman. Yang hanya terbesit dalam hatinya. Iya karena budu. Wa iya karena setain Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Surah Al-Fatihah ini menggiring kita untuk mengkhususkan jiwa kita, batin kita, ruh kita. Terus punya kemampuan menjumpai Allah karena Allah Al-Muqtadir. Zat yang Maha menentukan segala-galanya, jangankan urusan dan masalah kita yang besar. Rumah tangga, pekerjaan, rezeki. Mohon maaf, ikhwatal iman. Ustadz Arifin sering mengajarkan kepada saya, hatta seekor semut yang hitam jatuh di tengah kegelapan yang kelam berada pernah warna batu yang legam itu pun tidak pernah terlepas dari tatapan kamera ilahinya Allah dan catatan para malaikatnya Allah kenapa mesti galau kenapa mesti sulit kenapa mesti susah yang bikin susah itu kan kita sendiri Allah tidak menghendaki kita susah karena Allah sudah siapkan segala-galanya atas masalah-masalah yang selama ini kita hadapi. Allahu Akbar walillahil Baik, kita simak. Quran At-Tolak ayat 2 dan 3 ini tidak main-main Allah sampaikan. Dengan kalimat-kalimat tauhid, bahasa kepastian, lima kata-kata yang Allah urut dalam ayat ini. Yang pertama simak dengan baik Kata Allah, "Wa may yaj'al makhraja." Yang pertama, siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka balasannya Allah akan jadikan solusi jalan keluar dari segala masalah-masalah yang selama ini kita hadapi. Selama ini kita keliru Ketika kita punya banyak masalah, bukan langsung datang kepada Allah, nanya kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah. Yang kita tanya dukun. Padahal dukun itu juga segudang masalah dengan persoalannya. Ibu punya anak perawan usia 40 tahun, jangankan yang ngelamar, yang kelancong pun tak kunjung datang. Bukan datang kepada Allah, bukan masalah-masalah ini. Dia berangkat ke Cirebon mandi tujuh sumur tujuh kembang warung sepi usaha seret rezeki mampet kenapa tidak terbangun mohon kepada Allah dengan permasalahan ini ini lain cerita berangkat ke Gunung Kawi bermalam bertapa dengan banyak nyamuk diberikan ajimah ditaruh di kotak duit dengan harapan warungnya laris. Bukan itu solusinya. Kenapa kita tidak datang kepada Allah? Wa mayyattaqillah yaj'allahu makhraja. Subhanallah. Kita mungkin paham semuanya kalimat takwa. Intidalu awamirilah wajtinabu nawahi. Saat dimana kemampuan hamba Allah yang punya kemampuan untuk melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hanya itu yang mesti kita lakukan. Orang yang bertakwa kepada Allah, jangankan hidupnya, wafatnya saja memberikan manfaat yang luar biasa subhanallah ayo sedikit flashback kilas balik kita akan berkunjung kepada seorang waliullah ternama di daerah Tasikmalaya yang bernama Syekh Muhyi tempatnya di Pamijahan tempat berkholwat beliau itu goa Saparwadi goa lo bayangin beliau tinggalkan keramaian beliau hanya bertakhali mensucikan jiwa untuk menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saat itu tidak terasa. Tapi saat ini subhanallah, berjuta-juta orang datang menziarahi makam beliau. Masyarakat sekitarnya menemukan perekonomian yang hebat. Tukang dagang di mana-mana, hotel-hotel laku. Jelas-jelas orang ibadah. Subhanallah. Wafatnya saja memberikan manfaat kepada hidup Jangan ada, kan? ada yang menarik Ustaz ya. Uh-uh. Kalau ulama-ulama terdahulu dan insya Allah masih ada saat ini, itu semakin tua itu semakin punya karisma. Semakin rendah hati, semakin wara, semakin juhud, hmm. semakin dicintai oleh umat. Hmm. Tapi kebalikan dengan yang sekarang-sekarang, semakin tua semakin hilang wibawanya. Karena semakin mencintai dunia. Hmm, Allahu Akbar. Karena kehilangan ruh takwa tadi. Betul, betul. Kata kuncinya itu saja saudara-saudaraku. Dan mohon maaf abang, tentu kita tidak pernah mengenal kata terlambat. Ya. Kalau mungkin baru saat ini kita ngaji atau mungkin ngajinya berulang-ulang kali, biasalah ngaji kita kan begitu, masuk kuping kanan keluar kuping kiri masih mending kali-kali ada yang mentok satu kata dua kata kalau kata orang Betawi bilang ngajinya toh kalik udah mentok berbalik gitu ya hari ini kita ngaji turun dari masjid lupa lagi apa yang kita dapat jangan kan untuk mengamalkannya masih bagus mau datang ngaji maka tidak pernah mengenal kata terlambat ayo kata kuncinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa ya mereka yang tidak mau maksiat, orang yang bertakwa ya mereka yang menjaga sholat, orang yang bertakwa ya mereka yang tidak meninggalkan tadarus Al-Qur'an. Orang yang bertakwa ya orang terus asik dalam larut tahajudnya, duhanya, berbuat baik kepada yang lain. Itu saja kita jaga. Dan mohon maaf saudara-saudaraku, apa yang hari ini kita peroleh sungguh bukan doa kita yang kemarin kita panjatkan yang saat ini kita peroleh mungkin tujuh tahun yang lalu yang pernah kita lakukan mungkin sebelas tahun yang lalu makanya mohon maaf Hadratuseh. Syekh ketika saya ngaji dulu di pesantren kata Kiai saya Jang Nata yang namanya orang belajar dan ibadah di pesantren itu tidak beda seperti tangan yang ngepel kayak begini filosofis itu saya ingetin kenapa kok Kiai saya ngomong begitu maksud mama kata beliau tapi saat nanti ketika engkau sudah pulang ke masyarakat saat nanti ketika engkau sudah terjun mendampingi umat maka tangan yang mengepal ini akan terbuka Allahu Akbar walillahilham dan ternyata itu semuanya terjadi saudara-saudaraku orang kerja itu seminggu dapat apa sih sebulan dapat apa sih baru dapat gaji kemudian dua bulan tiga bulan satu tahun gaji kita dinaikkan dapat tunjangan dan lain sebagainya hanya saja sejauh mana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahilham. Yang kedua, ikhwatal iman rahimakumullah. Orang bertakwa tidak hanya Allah berikan solusi atas masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib Allah berikan rezeki dengan tanpa yang diduga-duga. Lebih hebat daripada itu, wa may yatawakkal Allah, fahuwa Orang yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupi segala hajat-hajatnya. Innallaha baligu amri. Allah yang akan memberikan segala urusannya. Bahkan qad ja'alallahu likulli syai'in Allah yang telah menjadikan segala sesuatu dengan batas dan ukurannya. Lima bahasa ini kepastian yang tidak boleh ada dalam keraguan dalam jiwa kita. Allahu Akbar. Dunia sebentar ini penuh dengan masail, masalah-masalah. Allah sangat sayang pada kita. Allah tunjukkan jalan untuk menyelesaikan semua masalah-masalah itu. Bahkan sampai masalah-masalah di akhirat. Takutlah kepada Allah. Kalau takut kepada Allah berarti takut sekali juga dalam keadaan di akhirat nanti bagaimana? ketakutan yang luar biasa bermaksiat kepada Allah dan ketakutan dahsyatnya hari akhirat itulah melahirkan kenikmatan ibadah semangat amal saleh kemuliaan akhlak sibuk dengan perbaikan dan kebaikan Amin. pantaslah ia belum di akhirat di dunia pun Allah bahagiakan surah Yunus ayat 61 62 63 Allah Inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun amanu wa kanu yattaqun Lahumul bushra Fil hayati dunya wa fil akhirah La tabadila li kalimatillah Zalika huwal fawdul azim Dengarkan dengan iman Ketahuilah Sesungguhnya Kekasih-kekasih Allah Mereka tidak takut apa yang akan terjadi bagaimana nanti rezeki, bagaimana bisnis, bagaimana rumah tangga, bagaimana keturunan, bagaimana aku nanti mati, bagaimana di alam kubur, bagaimana di akhirat. Dia tidak takut dan tidak bersedih apa yang sudah terjadi. Karena kesungguhan iman mereka kepada Allah dan kesungguhan takwa mereka kepada Allah. Untuk mereka Allah gembirakan di dunia apalagi di akhirat. La tabdila li kalimatillah. Allah tegaskan pasti untuk mereka. Itulah kemenangan besar untuk mereka. Baik ikhwah, sayang terbatas waktu. Terima kasih amal jariah yang Arifin terima banyak sekali. Apalagi kalau Arifin berangkat ke daerah-daerah sampai di bandara anak kecil menghampiri Arifin. Abi, Abi, menyerahkan celengan yang dia kumpulkan selama tiga hmm, bulan. Subhanallah. Ini buat pesantren Jabal Sindur Azikra. Jangan pernah meremehkan walaupun satu rupiah. Karena akan jadi penerang di alam kubur dan di akhirat. Dan Amin. ini buah takwa. Amin. Terima kasih anak-anakku sayang. Terima kasih semua ikhwah yang berinfak. Berkahi semua yang berinfak ya Allah, Amin, ya terangi ya kuburannya, berkahi Amin. hidupnya, selamatkan kelak di akhirat. Amin. Hubungi Akhi Awaludin 0856 90.010 0856 90.010 jazakumullah khairan kathira kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika Asyadu an la ilaha illa anta Astaghfirullah wa atubu Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh